Bisa dalam bentuk bahan makanan, bisa dalam bentuk peralatan-peralatan, bisa dalam bentuk benda-benda. Itu namanya mata wa khairu mata'i dunya al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik mata'ud dunya adalah al-mar'atu salihah. Wanita yang salihah. Hadis ini menegaskan kepada kita yang pertama fadilah sosok wanita salihah. fadilahnya adalah wanita yang soleha itu dikatakan khairu mata'id dunia. Dia sebaik-baik mata'ud dunia. Sebaik-baik barang sesuatu yang dibawa oleh seorang musafir dalam safarnya. Yang membantu dia selama safarnya Mata di sini juga dimaknakan dengan hal-hal yang menyenangkan, kesenangan-kesenangan, <clears throat> hal-hal yang bisa dinikmati, bekal, maratun salihah merupakan khairu mata'id dunia. Tayyib, masing-masing kita sebagai insan mukallaf. Masing-masing kita sebagai seorang muslim dan muslimah hidup di dunia ini untuk berbekal mempersiapkan bekal menuju safar panjang menuju darul akhirah. Di sini kita diperintahkan diberi tugas mulia untuk beribadah kepada Allah Jalla wa ala, mengabdi kepada Allah Jalla wa ala, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Di dunia ini kita diminta untuk berbekal takwa, melaksanakan perintah menjauhi larangan. Allah menegaskan dalam firman-Nya, Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia Melainkan supaya mereka beribadah kepada aku Illa liya'budun Melainkan <clears throat> supaya mereka beribadah kepada aku Maka terciptanya kita di dunia ini hadirnya kita di dunia ini, hidupnya kita di dunia ini adalah untuk ibadah. Jika Allah mengatakan dalam ayat yang lain wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa dan berbekalah kalian sebab sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah ketakwaan kepada Allah Jalla wa ala takwa dengan makna melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan bersabar atas cobaan dan ujian hidup. Nah, di dalam safar menuju darul akhirah, banyak hal-hal yang menggoda, yang melalaikan, dari tujuan utama menggapai mardatillah wal jannah yaumul qiyamah. Banyak rintangan-rintangan yang menghadang yang berupaya untuk memalingkan kita dari tujuan utama beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Memang perjuangan dan pengorbanan safar menuju darul akhirah luar biasa. Diperlukan yang namanya mujahadah, mengerahkan segenap kemampuan untuk berbekal, menyiapkan bekal mujahadah. Diperlukan yang namanya herosun ujtihad kesungguh-sungguhan di dalam mempersiapkan bekal takwa dibutuhkan yang namanya usaha besar tekad yang membaca azam yang sangat kuat untuk itu supaya sampai kepada tujuan sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Jalla wa'ala berhasil nanti saat finish menggapai husul khatimah, menggapai maradatillah wal jannah. Salah satu asbab salah satu upaya atau salah satu pihak yang sangat membantu kita sangat membantu kita terutama kaum laki-laki di dalam berbekal takwa selama di dunia ini ialah sosok pendamping hidup yang soleh. sehingga dikatakan wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah istri yang salehah ini betul-betul sangat urgent keberadaannya. Sangat-sangat diharapkan kiprah dan andilnya menjadi bekal yang terbaik, menjadi perlengkapan yang terbaik, menjadi sarpras yang terbaik dalam safar menuju akhirat yang memudahkan serap langkah maju ke depan, yang menumbuhkan semangat, yang menumbuhkan perjuangan, pengorbanan. Al-Maratu Salihah. Disebutkan dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas semoga Allah meridainya disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Arba'un minas sa'adah ada empat perkara termasuk saadah membawa kebahagiaan. Ini saadah di dunia. Sebagiannya saadah di dunia dan saadah fil akhirah. Yang pertama al-mar'atu salihah wanita yang solehah. Disebutkan yang paling awal yang pertama oleh beliau SAW. Dikarenakan posisinya, menzilahnya, urgensinya paling menentukan. Wanita yang solihah membawa kebahagiaan hidup wanita yang salihah menghidupkan kehidupan selama di dunia ini membawa kebaikan, membawa kebajikan, membawa kesuksesan, membawa keberuntungan, membawa kebahagiaan. Yang kedua, wal maskanul wasi' tempat tinggal yang luas. Yang ketiga wal jarus saleh. Tetangga yang saleh. Yang keempat wal markabul hani. Kendaraan yang nyaman. Dikatakan minas sa'adah termasuk kebahagiaan hal-hal yang membawa kebahagiaan, hal-hal yang memunculkan kebahagiaan, hal-hal yang merupakan sabab seseorang itu menggapai kebahagiaan, saadah, bisa di dunia, bisa di dunia wal akhirah. dari sisi ini seorang muslimah harus bangga menjadi sosok mar'atun solihah. Lebih daripada itu, Sosok muslimah harus berjuang Berusaha kuat Menjadi sosok almaratu solihah dikarenakan tidak semua wanita masuk dalam kriteria ini. Yang disebutkan hanyalah al atau salihah. Wanita yang salihah. Maka perjuangan sahabat muslimah ialah islahu nafsiha mensolehkan dirinya. Dia harus menyingsingkan lengan baju, bersungguh-sungguh, bertekad bulat, berazam kuat, mengerahkan segala kemampuan, menjadi sosok wanita yang solehah. yang memotivasi dia untuk itu ialah ibtigha mardatillah hanya untuk menggapai ridhonya Allah wal jannah dan perjuangan untuk menyelamatkan diri dari ancaman-ancaman neraka dikarenakan mayoritas ahlun nar dari kalangan wanita minoritas ahlul jannah dari kalangan kaum wanita. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah meriwayatkan dalam musnadnya <coughs> dari jalur Umarah Ibn Huzaimah Dia menceritakan ketika kami bersama Amr ibn al-As semoga Allah meridainya pada musim haji atau umrah. Dia bercerita بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشعب ketika kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam di lembah ini. Idh qala tiba-tiba beliau bertanya, beliau berkata, "Unzuru hal tarawna syai'a?" Perhatikan sekitar kalian. Apakah kamu, apakah kalian melihat sesuatu? Fakulna kami katakan, kami jawab, nara ghirbanan. Ya Rasulullah kami melihat sekawanan burung gagak. Ghurab, ghirban. Fiha ghurabun a'sam ahmarul minqar warijlain. Di tengah-tengah sekawanan burung-burung gagak tadi ada seekor burung gagak yang merah pada paruhnya dan kedua kakinya. Artinya dia beda sendiri. Paling indah bulunya, paling bagus paruh dan kakinya. Indah sekali gagak itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata minan nisa illa man kana minhunna mithlu hadzal ghurabi fil ghirban." Belum menegaskan. la yadkhul jannata minan nisa' tidaklah masuk surga dari kalangan kaum wanita illa kecuali man kana minhunna seseorang yang dari kalangan kaum wanita tadi mithlu hadzal ghurabi fil ghirban semisal burung gagak yang satu ini di tengah-tengah gagak-gagak yang ada sangat sedikit sekali jumlahnya namun yang sedikit itu sangat indah paling bagus, paling menawan, paling menakjubkan. Dikarenakan minoritas, inilah semangat perjuangan. Kita sebagai seorang muslimah, terutama muslimah yang komitmen di atas sunnah, sebagai seorang sunniyah salafiyah harus betul-betul bersungguh-sungguh harus betul-betul berjuang keras menjadi yang terbaik menjadi gagak yang terindah tadi untuk menggapai mardhatillah wal jannah dambaan setiap insan Jangan sampai dia termasuk naudzubillah ancaman ahlun nar sebagai kebanyakan ahlun nar. Upayanya adalah seperti yang disebutkan menjadi sosok wanita solihah. dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad disebutkan dalam kitab Masyariqul Anwar Beliau menjelaskan tentang ar rajul saleh makna sosok laki-laki yang soleh. Yang dari situ kita mendefinisikan wanita yang solehah. Dikarenakan dalam bab ini laki-laki dan perempuan sama. Beliau mengatakan ar-rajulu salih al-qayyimu بما يلزمه من حقوق ربه وعبادته Laki-laki yang saleh, rajul yang saleh adalah sosok yang betul-betul komitmen melaksanakan menjalankan sesuatu yang diwajibkan atasnya, sesuatu yang dilazimkan atasnya berupa hak-hak Robnya dan berupa ibadah kepada Robnya. Wa minhu dan termasuk dalam makna ini sabda Rasulullah SAW lil abdi al mamluki as salihi ajran lil abdil mamluk as-salih ajrani sosok hamba sahaya budak yang dimiliki orang dan dia soleh dapat dua pahala ay al-qa'im bi huquqillah wa haqqi sayyidih dikatakan sebagai budak yang soleh yakni sosok budak yang melakukan yang melaksanakan, yang menjalankan hak-hak Allah dan hak tuannya. Wa minhu dan termasuk dalam makna ini pula kalimat salihu nisai Quraisy kalimat salihun nisai Quraisy wanita-wanita Quraisy yang salihah. Dikatakan salihah liqiyamihinna bima dzakarahu. Dikarenakan wanita tadi melaksanakan menunaikan apa-apa yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kahuquqi banihinna wa azwajihinna wa masalihihim wanita Quraisy dikatakan salihah dikarenakan mereka melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dia berupa menunaikan hak-hak anak-anaknya, hak pasangan hidupnya, dan yang menunaikan kemaslahatan-kemaslahatan anak dan pasangan hidupnya. <coughs> Di sini Al-Qadhiyat rahimahullah menekaskan bahwasanya orang itu dikatakan soleh yang pertama ketika dia menunaikan hak Allah Jalla wa Ala. Namanya salihun bainahu wa baina rabbih. soleh <coughs> antara dia dengan Rabbnya. Ini yang paling utama yang boleh disebutkan. Betul-betul menunaikan hak Allah Jalla wa'ala. Dia menunaikan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala. Dia kerjakan. Dia tunaikan larangan-larangan Allah Jalla wa'ala ditinggalkan. Hak Allah dia tunaikan. Hakul ibadah. Hal yang kedua, orang itu dikatakan saleh berkaitan dengan sesamanya. Salihun fima bainahu wa baina ghairihi. Orang yang soleh antara dia dan yang lainnya. Tergantung dengan siapa dia berinteraksi. Sosok budak yang dikatakan soleh adalah budak yang betul-betul menunaikan hak tuannya. Wanita dikatakan salihah dalam rumah tangga adalah wanita yang betul-betul menunaikan hak menunaikan hak anak-anaknya, hak suaminya. Wanita yang salihah yang betul-betul menunaikan kewajiban dia, melaksanakan kewajiban dia, memenuhi hak-hak anak-anaknya dan hak pasangan hidupnya. Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Tahriru Al-Fadhi Tanbih menukil penjelasan Abu Ishaq Az-Zujjaj rahimahullah dan yang lainnya menjelaskan tentang makna ar-rajul saleh dengan makna yang luas, yang lebih luas lagi. Beliau mengatakan huwa ar huwal qaimu bima alaihi min huquqillahi ta'ala wa huquqil ibad. Orang yang soleh ialah sosok yang melaksanakan, yang mengerjakan kewajiban dia, menunaikan hak-hak Allah Jalla wa'ala dan hak-hak Bani Adam, hak-hak hamba. Ini yang namanya soleh. Dan ini definisi yang paling mencakup. Orang itu dikatakan soleh, baik laki-laki atau wanita. <clears throat> Ketika dia orang yang menunaikan kewajiban dia, melaksanakan kewajiban dia, menunaikan hak-hak Allah Jalla wa'ala. صالح فيما بينه وبين الله جل وعلا صالح saleh antara dia dengan Allah akidahnya sahihah memiliki akidah yang benar keimanannya benar kokoh memiliki prinsip-prinsip iman yang sahih yang benar ketauhidannya murni tidak ada padanya kesyirikan, kekufuran, akidah-akidah yang menyimpang. Ibadahnya ikhlas di atas sunnah. Semangat dalam perkara ibadah. Bersungguh-sungguh dalam perkara ibadah. Bersegera dalam perkara ibadah berlomba-lomba dalam perkara ibadah menunaikan hak Allah Jalla wa'ala dengan penuh keikhlasan biikhlasin dan dengan muwafaqatus sunnah betul-betul dia salihatun fi nafsiha terkait dengan dirinya pribadi orang yang saleh hubungan dia dengan Allah Jalla wa'ala salihah manhajnya lurus, manhajnya kokoh di atas Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan bid'ah, semangat dari berbagai macam syubhat-syubhat orang yang selamat dari berbagai macam kefasikan-kefasikan, selamat dari berbagai macam dosa-dosa dan kemungkaran-kemungkaran. Dan yang kedua adalah yang dikatakan soleh, orang yang betul-betul melaksanakan kewajiban dia menunaikan hak-hak hamba. ini berkaitan dengan interaksi dengan sesama. Dengan orang lain dia betul-betul menunjukkan akhlak yang sangat mulia. Budi pekerti yang luhur. Muamalahnya baik, interaksinya bagus di atas akhlak mulia. Hubungan dia dengan sesama hamba baik dan bagus dengan bimbingan syariah. Wanita yang betul-betul punya etika, wanita yang betul-betul memiliki tata krama, yang memiliki akhlak mulia sesuai dengan norma-norma etika agama yang disyariatkan di dalam berinteraksi dengan yang lain. sosok wanita yang betul-betul ber berbakti kepada kedua orang tuanya, sosok wanita yang betul-betul mencintai, menyayangi anak-anaknya, sosok wanita yang betul-betul mentaati suaminya, berumah tangga dengan cara yang ma'ruf dengan suaminya. Wanita yang betul-betul menyambung hubungan kefamilian dan kekerabatannya dengan cara yang ma'ruf yang bagus dengan tetangga-tetangganya, yang bagus dengan warga masyarakatnya. Mentaati penguasanya dalam perkara yang ma'ruf, mentaati ulama'nya dalam perkara yang ma'ruf. Memiliki ukhuwah Islamiyah dengan segenap kaum muslimin, muslimat, merajut persaudaraan dengan muslimah muslimah yang lain. sosok muslimah yang bagus tutur katanya tutur katanya santun tutur katanya lembut tutur katanya baik beretika perilakunya bagus perilakunya baik tingkah lakunya tindak tanduknya baik bagus beretika berakhlak mulia dia menggunakan apapun yang ada pada dirinya untuk akhlak yang mulia ini. Dan dia hiasi aspek kehidupan dia dengan akhlak yang mulia. Dia menjadi sosok apapun, sosok yang beretika. Dia seorang umun, seorang ibu yang beretika berakhlakul karimah. Dia sosok bintun putri yang beretika yang berakhlakul karimah. Dia sosok ukhtun saudari yang beretika yang berakhlakul karimah. Sosok apapun dia sebagai jiddah, sebagai ammeh, sebagai khaleh, sebagai jarah tetangga, sebagai muslimah, sebagai akhwat, sebagai ummahat, sebagai muallimah, mudarrisah, ustadzah, murabbiyah, da'iyah. Sebagai apapun dia, betul-betul dia solehatun finasiha, betul-betul soleh pada dirinya, antara dia dengan Allah Jalla wa'ala juga solihatun fima bainal ibad dan dia juga solihah terkait dengan sesama hamba betul-betul etikanya jelas terbimbing dengan Islam dan Sunnah. Tata keramanya baik dan bagus, norma-normanya baik dan bagus. Simpelnya dia melaksanakan dan menunaikan kewajiban dia, menunaikan hak-hak bani Adam, hukukul ibad dengan bimbingan syariah. Inilah yang namanya soleha. Kalau yang laki-laki dengan eh, lingkungan yang laki-laki pula, itu laki-laki yang soleh. Maka inilah perjuangan setiap muslimah perjuangan setiap sunniyah salafiyah menjadi hiasan yang terbaik menjadi sosok burung gagak yang paling indah, yang paling menawan, yang paling mempesona masuk di dalam kerangka yang dijanjikan dengan surga. Butuh perjuangan. menjadi sosok yang berbahagia dan membahagiakan orang lain. Sosok yang indah dan juga indah bagi yang lain. Membawa kemaslahatan untuk dirinya dan kemaslahatan untuk orang lain. Berjuang untuk bisa menunaikan hak Allah Jalla wa'ala dan hak Bani Adam. Kuncinya adalah yang pertama at-tafaqquhu fid memahami dan mengkaji bimbingan agama dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, kejujuran semangat ngaji, semangat taklim, semangat mempelajari bimbingan Islam supaya dia tahu mana hak Allah, mana hak hamba yang harus dia tunaikan. Supaya dia tahu bagaimana caranya dia melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang muslimah. Tafakufiddin. Belajar agama, belajar tafakufiddin ini dalam rangka mengamalkan ilmu supaya dia bisa di atas, di atas secara ilmu dalam semua yang dia kerjakan. Supaya mengangkat kebodohan dari dirinya. Wanita yang salihah, wanita yang semangat ngajinya, semangat taklimnya, sungguh-sungguh dalam taklimnya, dalam ngajinya, serius. Jadi sosok muslimah yang memiliki ilmu. Ini kunci semuanya. Al-ilm qabl qali wal amal dikarenakan ada ilmu sebelum berucap dan beramal. Dan yang kedua adalah al-amal bil ilmi. Mengamalkan ilmunya. Supaya ilmunya manfaat. Dia mengamalkan ilmunya dengan amal-amal saleh. wanita yang solihah, wanita yang betul-betul punya semangat yang tinggi dalam beribadah kepada Allah, mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, mengerjakan ketakwaan ketakwaan kepada Allah Jalla ala. Semangat yang sangat tinggi melaksanakan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangan agama. Wanita yang solihah itu ahlul ibadah. Di samping ahlul ilmi, punya ilmu, dia juga ahlu ibadah punya ibadah yang bagus kerjakan dengan dasar ilmu kerjakan dengan ikhlas dan sesuai dengan bimbingan sunnah Kunci yang ketiga adalah at bil akhlaqil fadilah. Berhias dengan akhlak mulia. Ini semakin memperindah dirinya. Dia sudah punya ilmu, dia sudah punya amal yang baik, amal yang saleh. Diperindah dengan akhlak yang mulia, dengan budi pekerti yang luhur akhlak mulia yang, dia, yang diajarkan dalam Islam untuk kaum wanita. Dia beretika dengan bimbingan Islam. Dengan akhlak mulia inilah semuanya akan menjadi mempesona, menjadi menawan, menjadi indah, menjadi luar biasa. Akidahnya, keimanannya, prinsip-prinsip ketauhidannya, prinsip manhajiahnya, jadi semakin indah, semakin mempesona, semakin menawan ketika dihiasi dengan akhlak yang mulia budi pekerti yang luhur. Semangat dia dalam talabul ilmi, dalam tafakuh fiddin, taklim ngaji, menjadi indah, menjadi mempesona ketika dihiasi dengan etika dan akhlak yang sangat mulia. Ubudiah dia kepada Allah Jalla wa'ala ketika dia melaksanakan perintah menjauhi larangan ketika dihiasi dengan akhlak yang sangat mulia menjadi betul-betul indah dan mempesona. Wahakata ketika dia terjun dalam berdakwah ilallah di tengah-tengah kaum muslimah bana banatu jinsiha ketika dia punya kemampuan terjun dalam tarbiyah mendidik anak-anak kaum muslimin bana banatul muslimin mendidik para fatayat, para pemudi-pemudi Islam, mendidik para muslimat. Dia hiasi tarbiyahnya dengan akhlak yang sangat mulia. Menjadi indah dakwahnya, menjadi indah tarbiyahnya, menghasilkan yang bagus yang indah. Ketika dihiasi dengan akhlakul karimah. <clears throat> Nampak pada tutur katanya, lesan, nampak pada perilakunya anggota badan, nampak dalam muamalah interaksinya. Ada ilmu yang manfaat, ada amal yang soleh, ada akhlak yang mulia. Sungguh indah sosok muslimah yang demikian keadaannya. Sungguh mempesona sosok muslimah yang demikian keadaannya. Sungguh luar biasa sosok muslimah yang demikian penampilan dan tampilan petampilan dia. Sungguh diharapkan sebagai muslimah yang dikatakan salihah, dikatakan khairu mata'i dunia, dikatakan minas sa'adah, layak sebagai sosok muslimah seperti sosok burung gagak yang begitu indah bulunya, yang begitu indah paruh dan kedua kakinya berwarna berwarna merah. Sungguh muslimah yang layak berharap mendapatkan mardatillah wal jannah, mendapatkan surganya Allah Jalla wa ala, termasuk yang dijanjikan sebagai ahlul jannah. Sedikit tapi dia dimasukkan di dalamnya. Sedikit namun dia tergolong di dalamnya. Sedikit dan dia adalah salah satunya. Nah, maka selagi hayat masih dikandung badan, <coughs> selagi ada waktu dalam kehidupan kita, mari bersama-sama mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri tentang apa yang ada pada kita masing-masing. Sudah solehkah kita? mengevaluasi akidah kita sudah benarkah akidah kita mengevaluasi keimanan kita sudah luruskah sudah kokohkah keimanan kita mengevaluasi ketauhidan kita sudah murnikah tauhid kita ini mengevaluasi ibadah kita kepada Allah Jalla ala sudah semangatkah sudah ikhlaskah sudah benarkah dengan bimbingan sunnah mengevaluasi akhlak dan adab kita. Bagaimana tata tata kerama kita, norma-norma kita, adab-adab kita, etika kita? Sudahkah lembut dan santun apa yang kita lafalkan? Sudahkah lesan kita beretika? Sudahkah kita berbakti pada kedua orang tua? Sudahkah kita menyayangi anak-anak kita? Sudahkah kita berumah tangga dengan suami kita, dengan pasangan hidup kita, dengan sakinah mawadah warahmah? Sudahkah kita menyambung hubungan kekerabatan kita? Sudahkah kita baik kepada sesama, tetangga kita, warga kaum muslimin? Sudahkah kita menjadi sosok muslimah yang indah dalam berukhuwah Islamiyah? Wahakadah seterusnya. Apakah kita sebagai sosok ibu yang solihah? Apakah sebagai sosok putri yang solihah? Sebagai sosok saudari yang solihah? Ameh yang solihah? akhaleh yang solihah? jidah yang solihah? Sudahkah kita sebagai sosok tetangga jaratun yang solihah? Sudah kita sebagai sosok akhwat lillah, ummahat lillah yang solihah? Sudahkah kita sebagai sosok ustazah, murabbiyah, mudarrisah, muallimah, sosok yang tampil dalam dakwah dan tarbiyah? Sudahkah kita sebagai sosok ustazah yang salihah, pendidik yang salihah, pentarbiyah yang salihah? Sudahkah demikian? Terus dievaluasi, terus diintrospeksi diri, terus ke depan memperbaiki diri sendiri Al-ihtimam bi islahi nafsih, perhatian dengan kesolehan dirinya, perhatian dengan perbaikan diri pribadi. Yang benar dilanjutkan alhamdulillah, yang salah dirujuk istighfar tabat kepada Allah Jalla wa ditinggalkan dijauhi, dibenahi. Wahakala. Perjuangan yang besar, perjuangan yang melelahkan, yang meretikan memang. Tetapi ketika ada keikhlasan, ada perjuangan dan motivasi yang benar, diharapkan kehidupan kita di dunia ini, semasa di dunia ini penuh dengan perjuangan menggapai kesolehan jiwa, berjuang sebagai imratun salihah, berjuang menggapai mardatillah wal jannah. Jangan lupa banyak doa kepada Allah Jalla wa ala. Mohon taufik hidayah kepada Allah Jalla wa ala. Jangan lupa al-luju ilallah, bersandar kepada Allah Jalla wa ala. Isti'ana billah, memohon pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala ala diberi kemudahan, diberi taufik, diberi hidayah kepada Islam dan Sunnah, diberi taufik dan hidayah kepada husnul khatimah dan safar menuju akhiratnya dengan jalur yang benar, selamat sampai tujuan menggapai ridhonya Allah wal jannah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya utarakan. Semoga manfaat untuk kita semuanya. Saya pribadi dan kaum muslimah, para ummahat, para akhwat yang mendengarkan ini. Semoga Allah Jalla wa'ala memasukkan kita semua termasuk golongan solihin dan solihat. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan taufiknya kepada para ummahat, para akhwat, dan yang lain yang ada di tempat ini diberi taufik kepada Islam dan Sunnah, keistiqomahan al-Islami wa Sunnah, diberi kesolihan sebagai perbuatan yang salihah, واكتب لي الخاتمة والجنة Amin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Menjadikan status sebagai media saling sindir Media curhat dan berkeluh kesah Itu tidak etis Tidak sesuai dengan tata kerama Tata kerama yang diajarkan dalam Islam Tindakan suka menyindir Itu muamalah yang buruk ketika sesama muslimah, sesama ahlu sunnah, sesama orang-orang yang berjuang kepada kesolehannya. Suka menyindir itu merupakan tindakan yang menyalahi akhlak mulia. Interaksinya tergambar buruk. Sekali lagi sebagai seorang muslimah, kita harus tunjukkan etika, tata kerama yang baik, yang bagus muamalah kita dengan sesama harus baik, harus bagus dengan akhlak yang mulia. Akhlak inilah yang menghiasi kita. Percuma ilmu yang begitu banyak, percuma semangat dalam beramal ibadah tanpa diiringi dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak akan semakin indah. Tanpa akhlak semua akan tercoreng menjadi rusak. Curhat dan keluh kesah tempatnya bukan di status. Tetapi curhatan itu harusnya disampaikan kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau terkait dengan kehidupan dia, terkait dengan uh, kehidupan pribadinya dia. Dia harus membalikan semuanya kepada Allah Jalla wa'ala. Dia mendapatkan kesulitan, dia mendapatkan musibah, dia mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan dalam kehidupannya, dalam kesehariannya. Sosok muslimah yang salihah, yang berakhlak yang mulia akan menyampaikan semua itu diadukan semuanya kepada Allah Jalla wa Mohon kemudahan kepada Allah, mohon bantuan kepada Allah, mohon eh, ta'isi minallah dan minta solusinya kepada Allah Jalla wa'ala. Hada huwa. Tanda dia sabiratun muhtasibah. Sosok perempuan solihah yang penyabar, yang tabah. Dan dia ihtisabul ajr inallah. Hanya mengharapkan pahala dari Allah Jalla wa'ala. Curhat dan keluh kesah terkait dengan interaksi dengan sesama di status itu bukan ahlak yang mulia bukan makomnya, bukan tempatnya. <clears throat> Itu adalah media yang dikonsumsi oleh halayak ramai yang bisa memandang statusnya. Intinya adalah dimohon dengan sangat tindakan-tindakan yang semacam ini dihentikan. Jangan diulang lagi. Status itu kalaupun dipakai gunakan untuk perkara yang bermanfaat. Kalau tidak ada yang manfaat, ya diamkan saja. Tidak ada keharusan bagi masing-masing kita untuk pasang status. Jangan sampai orang lain tahu bagaimana kita, karakter kita, pembawaan kita, akhlakia ya kita, kondisi kita, baik atau buruknya kita, dinilai dari statusnya kita. <clears throat> Hada huwa. Maka kita bersama-sama saling tawasi bihak tawasi bil sabr, saling tanasuh, saling menasihati dengan cara yang baik. Kita saling menasihati dalam bab bab yang semacam ini, kita mendapati ada sebagian kita yang berbuat demikian tidak dengan cara yang bagus dan yang telah berbuat demikian supaya eh, supaya menghilangkannya, menghapuskannya dan jangan mengulanginya. Gunakan media dengan bijak, gunakan status dengan bijak, gunakan postingan juga juga dengan bijak, semuanya dengan bijak, dengan ilmu dan dengan etika yang mulia. Kita berharap muamalah di antara kita bagus, interaksi di antara kita baik, ukhuwah Islamiyah di antara kita terajut dengan erat dan indah.